Ustadz Faizal, terima kasih. Dan kepada semua ikhwan, akhwat, hadirin dan hadirat. Saya sekarang berada di Makkatul Mukarramah dan hmm, kalau insya Allah ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Beberapa jam lagi saya insya Allah ke Masjidul Haram. Di sana insya Allah uh, eh, menyebutkan nama-nama semua ikhwan dan akhwat di grup dan insya Allah meningkat semua teman-teman. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala uh, memerhatikan kelas kita, pembahasan kita, tafsir kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hajat-hajat kita yang salah satunya adalah tentang ya saya pernah mendengar tentang apa Haji Khalid dan semua teman-teman yang ada kesulitan di kehidupan mereka semoga insya Allah dengan berkah Rasulullah berkah Ahlul Bait insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengatasi semua kesulitan Ah, dan hajat-hajat semua ikhwan dan akhwat. Ah, betapa baik malam ini juga kita memberi hadiah pahala majlis kita kepada Imam Jawad alaihi alaihi salatu wassalam bersama ibunya bersama ibu Imam Jawad yang bernama Sabikah itu. Atau Khaizaron, nama lain. Berarti Sabikah itu ibu yang mulia, satu wanita wanita yang mulia di antara apa para wanita dan salah satu keturunan Maria Qibtiyah itu. Maria Qibtiyah. Istri Rasulullah sebagai Ummul Mukminin, Ibu Ibrahim yang kuburan Ibrahim uh, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kuburan Baki. Ibunya adalah Maria Qibtiyah. Salah satu keturunannya Maria Qibtiyah adalah Sabika ibu Imam Jawad alaihi salatu wasallam. Kita mengingat malam ini dan niat kita insya Allah Imam Jawad bersama ibu beliau. Semoga insya Allah Imam Jawad mensyafaati kita pada hari kiamat insya Allah. Dengan niat tersebut saya membaca sekali lagi surat Alaq dan <clears throat> eh, masalah-masalah fikih eh, sudah apa kita membahas tentang masalah fikih itu dan sekarang tidak menulangi eh, surat alaq mempunyai sujud wajib berarti seorang yang ada uh, masalah misalnya orang yang jinabah laki-laki atau haid itu perempuan apa tidak boleh apa membaca atau mendengar surah ini. Atau sebagian apa sebagian ulama sudah mengatakan ayat wajib itu yang larang ayat sujud itu. Tapi eh, kita ikhtiar se semua hurufnya kita kalau ada masalah itu kita harus larangkan Berarti kita beberapa menit insya Allah mau membaca surat alaq itu.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 walaupun secara ringkas, bukan secara sempurna, bukan. Secara ringkas sudah selesai, insyaallah kalau ada pertanyaan-persoalan yang apa tentang masalah-masalah itu. Insya Allah kita siap setelahnya pembahasan kita insya Allah berdiskusi dan membahas tentang persoalan-persoalan ikhwan dan akhwat. Uh, tentang asbabun nuzul sudah selesai masalah itu. Tapi ada satu pertanyaan oleh salah satu akhwat yang sudah bertanya yang pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq apakah Rasulullah juga mengikuti apakah Rasulullah membaca ayat-ayat itu atau tidak saya sudah apa mencari riwayat-riwayat yang ada di bawah apa surat Alaq tidak saya mendapatkan satu riwayat yang seterusnya Rasulullah membaca ayat-ayat itu. Berarti maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kata iqra itu bukan maksudnya ayat-ayat yang ada di surat alam. Iqra itu tausiah Allah subhanahu wa ta'ala dan amar Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah tentang apa Al-Quran seluruh Al-Quran tentang ayat-ayat wahyu. Bukan khusus dua tiga ayat pertama surat Al-Alaq. Kemudian ketika selesai, Rasulullah uh, sudah apa menjawab kepada malaikat Jabrail pada waktu yang malaikat Jabrail mengatakan kepada Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Rasulullah sudah menjawab uh, ana lastu biqari uh, atau ana apa eh, ma aqra berarti uh, ana bukan aku qari karena seorang ummi itu salah satu sifat dan keutamaan Rasulullah sebagai seorang ummi itu ummi maksudnya uh, tidak belajar apa bahasa tidak apa eh, hadir di satu kelas suatu kelas yang apa Ustadz mengajarkan beliau oh, dengan huruf-huruf Arab dengan kalimat-kalimat Arab bukan karena itu sudah menjawab apa aku bukan seorang kori kemudian eh, malaikat Jibril melanjutkan iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam علم الإنسان ما لم يعلم Dan seterusnya Rasulullah turun, Rasulullah kembali ke rumah. Dan uh, sudah apa kita membahas tentang masalah uh, seterusnya dan uh, di rumah sama Khadijah beliau apa sakit, beliau apa merasa sakit Carnaítu, باليوم عفا ممينتا سلموا تري السرين خطيته ده دي وقت إيتو الله سبحانه وتعالى mewahyukan kepada Rasulullah dua surah ya ayyuhal muzammil dan seterusnya ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahtur itulah eh, apa asbabun nuzul dan eh, secara ringkas dan kita sekarang insyaallah masuk di surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Bacalah Bacalah apa? Di apa surah Al-Alaq kita melihat uh, apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti bacalah apa? Maf'ulnya objeknya tidak ada di sini. Dan uh, kalau kita melihat dan uh, apa uh, mencari ayat-ayat yang lain yang atau sebagian tanda yang menjelaskan bagi kita itulah objeknya apa Iqra apa? Iqra maksudnya Al-Quran. Iqra Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dengan nama apa? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maf'ulnya dan objeknya sudah terhapus. Dalilnya jelas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewahyukan apa? Wahyu adalah Al-Quran. Iqra, apa ayat-ayat ini? Iqra, huruf-huruf ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masalah yang kedua di ayat ini adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian mufassir sudah mengatakan setiap setiap surah Al-Quran mempunyai basmalah khusus. Berarti basmalah yang berada di awal surah itu basmalah khusus surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim harus baca. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Ayat pertama apa di surat Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bukan Alif Lam Mim aja. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim harus tambah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah dengan nama Tuhanmu engkau bacalah Al-Quran. Pada waktu yang mau mulai Al-Quran harus baca huruf apa kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masalah ini berbeza dengan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan semua ahlu sunnah wal jamaah sama. Tidak. Tidak sama mereka. Di antara mereka ada tiga golongan. Yang pertama, sebahagian ahlu sunnah wal jamaah seperti kita. Mereka juga di sholat apa dengan jahar membaca Bismillahirrahmanirrahim. ketika selesai walattalin ghairil maghdub alaihim walattalin mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim wallaili idza yaghsha begini sebagian lain golongan kedua mereka menyembunyikan secara diam-diam membaca bismillah begini Bismillahirrahmanirrahim wallaili idza yaghsha begini Dan golongan ketiga, mereka menghapuskan apa kata Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa Bismillah mulai surah itu. Dan di suatu riwayat, saya pernah membaca riwayat itu dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Beliau sudah apa bersabda. Mereka yang menghapuskan menghapuskan Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya mereka mencuri paling besar ayat Al-Quran. Berarti kata basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim paling besar, paling agung ayat yang ada di Al-Quran Al-Karim. Yang sangat disayangkan sudah terhapus oleh mereka. Berarti salah satu tandanya untuk kita menambah Bismillahirrahmanirrahim salah satu tandanya adalah ayat pertama surat Al Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ada satu pertanyaan. Kalau kita di tengah surah mau mulai misalnya ayat apa ke-10 kita mau baca dari ayat ke-10 apakah eh, boleh kita Hmm, membaca bismillahirrahmanirrahim boleh, tidak apa-apa. Tapi niat kita, niat kita bismillahirrahmanirrahim itu mustahab itu. Berarti setiap kerja yang kita mau mulai, betapa baik kita menambah bismillahirrahmanirrahim awalnya. Dan menurut kita, paling baik, paling mulia kerja kita adalah Al-Quran tilawatul Quran. Walaupun di tengah surah. Di tengah surah kita mau baca surat apa? Misalnya surat An-Nisa'i. Di tengah surat. Ayat misalnya 10, 20, 30. Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itulah sunnah itu. Kalau kita mulai dari awal surah wajib kita menambah bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah awalnya apa? Kita larang larangan dari Allah Subhanahu wa taala berarti tanpa bismillah itu, tanpa bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau mulai dari ayat kedua, ayat ketiga, ayat ke-10 tidak apa-apa. Kita baca bismillahirrahmanirrahim seterusnya kita membaca ayat itu. Bukan awalnya. Awalnya tanpa bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Khalaqal insana min alaqa. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menyebutkan masalah khilqat. Khilqat itu. Khilqat itu penciptaan. Iqra. Ayat pertama. Bismi rabbika alladhi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua menciptakan manusia. Berarti yang pertama menciptakan semua makhluk. Yang kedua menciptakan manusia dua pertanyaan yang terpenting, paling penting di alam nyata. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya? Itulah pertanyaan penting. Yang kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Itulah pertanyaan yang Selepasnya pertanyaan pertama. Kita harus menjawab. Tapi insya Allah nanti kita akan membahas tentang masalah khilqat. Penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masalah khilqat penciptaan Tuhan masalah yang penting. Kenapa kita harus membaca apa Al-Quran dengan nama Tuhan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Menciptakan kita. Khususnya setelahnya kata Rab adalah khilqat itu. Berarti Tuhan kata rububiyah itu keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah rububiyah. Rububiyah maksudnya apa? Maksudnya rububiyah itu seorang yang apa eh, memperhatikan anaknya. Misalnya saya contoh permisalan. Satu orang, satu ayah harus memperhatikan anak. Berarti memperhatikan semua urusan-urusannya bagaimana. Kebutuhannya apa di dunia, makanannya apa. Harus mempersediakan semua apa hajat-hajatnya anak, istri. Berarti itulah namanya rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita di dunia. Yang sebelumnya menciptakan kita dulu kemudian memerhatikan kita di dunia. Itulah Rabb. Rabbu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb untuk semua sesuatu di alam nyata. Karena itu, itulah jawaban untuk siapapun yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memisahkan khilqat itu, penciptaan itu dari kata rububiyat itu, dari sifat rububiyat itu. Berarti mereka, kalau kita menanyakan mereka, siapa yang menciptakan engkau, wahai orang musyrik itu, wahai orang kafir? Mereka menjawab, adalah Allah, adalah Tuhan. Yang mengisyaratkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ayatnya terletak di apa surat Al-Mu'min. Berarti, berarti pertanyaan itu sesuai fitrah manusia fitrah manusia tahu Allah subhanahu wa ta'ala satu wujud yang maha agung menciptakan manusia di alam ini. Tetapi siapa yang apa Rab itu mereka menjawab itulah berhala patung ini apa memberi rizki kita itulah Rab kita itulah urusan-urusan kita di tangan berhala ini. Karena itu mereka memisahkan rububiyah dari apa khaliqiyah itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama yang mewahyukan kepada Rasulullah. Iqara dengan nama Rab yang menciptakan. Berarti Rab itu layak untuk wujud yang menciptakan makhluknya. Satu khalik pasti adalah Rab juga. Itulah apa pelajaran eh, pelajarannya yang poinnya yang ada di ayat pertama. Khalaqal insan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masuk di penciptaan apa manusia. Khalaqal insana min alaq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dari apa? dari alaq itu. Alaq itu segumpal darah atau darah atau satu apa air mani yang tidak berharga di alam nyata. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang mau berbicara tentang penciptaan manusia. Manusia, wahai manusia. Allah menciptakan engkau dari apa? Dari satu sesuatu yang tidak berharga di alam nyata. Berarti jumlah seterusnya apa sudah terhapus. Seterusnya begini, kenapa engkau sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau kafir? Kenapa engkau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti kalau seorang jika seorang berpikir wujudnya dari apa, orang itu sama sekali tidak sombong di muka bumi. Sama sekali. Khalaqal insana min alaq. Mungkin salah satu apa mistaknya dan contohnya manusia adalah Nabi Adam. Khalaqal insana min alaq. Maksudnya Tuhan siapa? dengan ayat ini. Khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Maksudnya sebagian mufassir sudah mengatakan maksudnya Nabi Adam. Tapi maksudnya yang benar adalah manusia. Berarti semua manusia. Wujud mereka dari alam itu. Segumpal darah itu. Yang seterusnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Warabbukal akram. Kalau kita apa memerhatikan ayat ini di sebagian tafsir sudah apa membahas ayat ini waktu yang Rasulullah sudah menjawab kepada malaikat Jabrail, aku lastu biqari, aku bukan seorang qari. Berarti aku tidak membaca Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Karena itu, malaikat Jabrail mewahyukan katanya Tuhan kepada Rasulullah. Wa rabbukal akram. Tuhanmu adalah paling mulia. Berarti salah satu kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerhatikan Rasulullah, Rasulullah apa boleh membaca. Boleh apa terjadi seorang kori tidak apa-apa, tidak berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram itu. Uh, di apa ayat ini juga ada beberapa pertanyaan insya Allah nanti. Tapi insya Allah kita mau eh, menyelesaikan ayat-ayat itu. Kalau ada pertanyaan kita insya Allah akan membahas tentang apa pertanyaan persoalan yang ada mungkin ada di ayat-ayat itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi allama bil qalam. Maksudnya alladhi adalah apa? yang mau menjelaskan Rab itu siapa? Alladhi siapapun yang allama bil qalam. Mengajarkan. Dengan apa? Dengan alat. Dengan apa? Kalam itu. Maksudnya dengan pena. Allama al-insana malam ya'lam. Mengajarkan manusia. Apa? Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allamal insana malam ya'lam. Lima ayat pertama menurut apa hmm, hampir semua mufassir lima ayat itu sudah diwahyukan Rasulullah di Gua Hira. Tapi eh, all, eh, kata eh, kebanyakan mufassir bukan seluruh mufassir. Surah Alaq itu bukan lima ayat pertama sudah diwahyukan apa di atas gua Hira. Berarti kebanyakan mufassir mengatakan begini. Ada beberapa masalah di ayat-ayat pertama, lima ayat pertama. Kalau kita melihat dan memerhatikan Allah subhanahu wa ta'ala apa memulaikan mulai wahyu dengan satu masalah ilmiah itu. Berarti kalau kita apa memperhatikan di ayat keempat allama apa alladhi allama bil qalam yang mengajar mengajar pada manusia dengan pena dengan kalam itu berarti yang pertama masalah ajaran, ajaran Tuhan. Itulah masalah ilmiah itu. Yang penting untuk Tuhan yang memerhatikan masalah ilmiah itu. Masalah kolam itu, kalau seorang berpikir kalau tidak ada buku-buku yang ada di antara kita, tidak ada pena, tidak ada tulisan, kalau Quran itu senantiasa ada di hati-hati manusia, berarti tidak ada tidak tertulis pada waktu itu zaman dahulu. Sekarang bagaimana? Berarti kalam itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah meningkat masalah kalam itu. Khususnya pada zaman jahiliyah itu sebelumnya Islam, jumlah mereka yang bisa membaca. Boleh membaca. Atau boleh menulis sangat-sangat kurang, sedikit. Di sebagian apa cerita ada 13 orang di Jaziratul Arab, Pulau Arab. Di sana tanah wahyu boleh apa menulis itu. Tentang Rasulullah bagaimana? Tentang Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di nah, saya lihat dulu mungkin di surat uh, <clears throat> ya di surat Al-Ankabut ayat 48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ Engkau tidak membaca sebelum ini. Min kitab. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ Engkau tidak menulis, tidak pernah menulis sebelum ini. Berarti sebelumnya kenabian Rasulullah tidak pernah menulis. Tidak pernah membaca buku. Ada beberapa pertanyaan di antara para mufassir. Apakah Rasulullah sebelum itu boleh membaca atau boleh menulis walaupun tidak pernah menulis, tidak pernah membaca ayat itu tidak mengatakan Rasulullah tidak mahir, tidak mampu menulis. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah membahas sebelum ini engkau wahai Rasul, engkau tidak pernah menulis. Tidak pernah membaca. Walaupun kalau ada kesempatan itu engkau mahir. Engkau sudah membaca. Berarti itulah ilmu Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kekuatan kepada Rasulullah yang boleh membaca, boleh menulis. Itulah Rasulullah. Karena itu sebahagian mufassir sudah mengatakan kalau Rasulullah tidak boleh menulis. Itulah kekurangan untuk satu Rasul yang tertinggi di alam nyata. Kekurangan itu. Apakah Rasulullah mempunyai kekurangan? Tapi kita apa mengerti Rasulullah paling lengkap, paling sempurna manusia. Paling sempurna maksudnya apa? Tidak ada kekurangan di kehidupan Rasulullah. Dan kalau beliau tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, itulah kekurangan untuk Rasulullah. Berarti itulah masalah yang penting. Zaman jahiliyah Rasulullah bagaimana? Apakah boleh atau tidak boleh? Sebagian mufassir mengatakan Itulah waktu itu adalah waktu wahyu. Pada zaman itu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan Rasulullah. Sebagian mufassir lain, apa pandangan pendapat mereka setelahnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala apa uh, memberi kemampuan tentang bacaan apa membaca dan apa menulis dan sebagian ulama mengatakan sampai akhir umur Rasulullah, Rasulullah tidak mampu. Berarti ada beberapa pendapat di antara para mufassir. Itulah masalah masalah kalam, masalah ilmiah yang ada di ayat-ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah di ayat-ayat itu ada. Khususnya di surat Al-Qalam kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nun wal qalam wa ma yasturun. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kalam itu, dengan pena itu. Dan dengan apa yang kedua, bersumpah dengan tulisan-tulisan itu yang sudah tertulis oleh kalam itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa apa mm, mungkin beberapa pelajaran yang lebih baik kita tidak lewat dari ayat-ayat ini. Nilainya muallim, satu guru, satu ciku di antara manusia. Di sebagian riwayat ada seorang guru, seorang ciku, seorang dosen. Seorang yang mengajarkan anak-anak, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, orang itu bagaimana tingkatnya di alam ini atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat apa satu muallim, satu ciku seperti seperti apa kerjanya para nabi. Karena para nabi juga mengajarkan pengikut-pengikutnya. Guru juga mengajarkan mereka, murid-muridnya, anak-anaknya. Berarti cikgu senantiasa berjalan di jalan anbiya itu. Karena itu pekerjaannya sangat-sangat penting. Kalau satu ciku apa pikirannya salah, kerjanya salah, ajarannya salah, khususnya di sebahagian apa negara kita melihat ajaran sebahagian ciku sesat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada mereka. Cigu itu luar biasa. Kalau seorang mengajarkan satu huruf. Rasulullah sudah bersabda. Apa? Mungkin itulah riwayat dari Amirul atau Rasulullah. Man allamani harfan faqad sayyarani abda. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Sebenarnya orang guru itu, ciku itu menjadikan aku sebagai budaknya. Aku sebagai budak ciku tersebut. Berarti sangat-sangat berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua masalah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Pada waktu yang Rasulullah sudah terjadi sebagai nabi, beliau senantiasa memberitahu usia kepada semua umat Islam harus mendapatkan ilmu. Walaupun besin. Walaupun ilmu itu adalah di China. Berarti kalau ilmu itu jauh sekali dari kita. Tidak apa-apa. Silakan. Harus berjalan menuju ilmu. Itulah yang kemungkinan. Yang kedua, walaupun orang Cina bukan Islam, tapi ajaran mereka, ilmu itu penting untuk kita. Yang kemungkinan kedua di riwayat itu. Tutlubul ilm walau besin itu. Di ayat-ayat itu kita melihat awal cigu di alam niat adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Khususnya seorang ciku Al-Qur'an, guru Al-Qur'an sangat-sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat muallimul Quran alladzi apa allamu apa allama muridnya Barang siapa yang mengajarkan murid-muridnya, pelajar-pelajarnya. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua makhluk di alam nyata beristighfar untuk cikgu tersebut. ciku Al-Quran. Barang siapa yang mengajarkan satu surah, surat Al-Fatihah misalnya, surat Qul Huwallahu Ahad kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Semua makhluk, bukan semua manusia, bukan semua malaikat, bukan. Bukan semua batu. Semua makhluk di alam nyata ini apa meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk siku tersebut. Sangat-sangat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang ciku Al-Quran. Salah satu pelajaran ayat-ayat tersebut adalah barang siapa yang apa memperhatikan kepada penciptaannya. Orang itu tidak sombong, tidak akan sombong di kehidupannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اقرأ بسم ربك الذي خلق khalaqal insana min alaq. Wahai manusia, kenapa engkau sombong di muka bumi? Padahal engkau dari apa? Dari satu apa sesuatu yang tidak berharga. Atau paling rendah makhluk paling rendah sesuatu di alam nyata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari itu. Berarti barang siapa yang berpikir tentang masalah itu, orang itu tidak akan sombong di alam ini. Salah satu pelajaran yang terakhir di ayat-ayat itu cukup untuk majlis kita malam ini. Dan insya Allah seterusnya ayat ke-6 ayat ke-6. Insya Allah kita nanti dan insya Allah minggu depan kita akan membahas kalla innal insana layatqa. Insya Allah kita akan membahas tentang masalah itu. Tapi salah satu masalah yang luar biasa di ayat-ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khalaqal insana min alaq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi. Inilah saksi saya. Allazi allama bil qalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia dengan al-qalam itu. Berarti qalam itu sebagai apa? Sebagai apa? Satu allama, alladhi allama bil qalam dengan perantaran kalam itu. Berarti kalam itu, pena itu di antara manusia dan Tuhan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu yang mengajarkan manusia tanpa kalam? Boleh. Walaupun boleh. Allah subhanahu wa ta'ala apa semua kerjanya di alam nyata dengan asbab itu. Berarti dengan asbab itu, dengan sebagian apa eh, pengantaran Allah, peralatan, misalnya alat. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebagian ayat alat yang ada di alam nyata, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di apa? Mengerjakan di alam ini, di alam nyata. Untuk manusia. Salah satu contohnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Kita membutuhkan wasilah. Wasilah itu salah satu wasilah yang apa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena, adalah kalam. Kalau kita mau istighfar, istighfar mungkin apa sebagai uh, kita sekaligus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa wasilah. Mungkin dengan wasilah itu. Wasilah itu mungkin amal baik, amal solih, mungkin salat, mungkin puasa, mungkin ibadah dan mungkin wasilah itu adalah apa? Ahlul bait itu adalah Rasulullah karena itu sebagian orang Wahabi itu sudah melarang. Itulah Tuhan. Kenapa engkau meminta dari satu hamba? Itulah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan dan memerlukan kalam untuk mengajarkan ajarannya kepada satu manusia. Itulah bantuan kita. Bantuan satu makhluk yang dengan wujud itu meminta dari Allah Subhanahu wa taala wabtagu ilaihin wasilah itulah namanya tawassul berarti Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan pena dengan kalam tapi tawassul itu berbeza dengan tawassul kita kita meminta satu wasilah meminta apa satu orang dekat Allah Subhanahu wa taala yang beliau yang sangat-sangat mulia orang itu wujud itu meminta Allah Subhanahu wa taala beristighfar bagi kita. Karena lisan orang itu suci. Tapi tawassul Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab duniawi itu mengajarkan di apa dunia. Berarti perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam nyata dengan sebagian asbab itu, sebagian wasilah itu seperti pena, seperti kalam itu. Semoga insya Allah uh, eh, cukup untuk kita semoga insya Allah uh, eh, majlis ini dan tafsir ini insya Allah bermanfaat dan semoga kita senantiasa berjalan di jalan Ahlul Bait, di jalan Al-Quran dan niat kita malam ini Imam Jawad alaihi salatu wassalam dan kemudian apa ibunya Imam Jawad Siti Sabikah atau Khaizaran nama ibu Imam Jawad insyaallah bihaqqi Imam Jawad Imam Muhammad bin Ali Musarrita semoga insyaallah dengan hak Imam Jawad insya Allah mengatasi semua kesulitan kita. Dan khususnya sebagian orang yang apa banyak hajat di antara mereka dan orang-orang sakit kita insya Allah meningkat mereka semoga insya Allah dengan wujud dengan berkah wujud Imam Jawad Allah subhanahu wa ta'ala memberi hajat-hajat semua orang muslim insya Allah afan fabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syukran, kasihan diucapkan kepada Al-Fatihah di atas kongsian uh, tafsir surah Al-Alam pada malam ini. Uh, jadi, apa, <clears throat> sesi seterusnya adalah uh, sesi soal jawab Omar Al-Fadhil Ustaz. Jadi teman yang ada soalan atau pertanyaan boleh kongsikan di sini ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadhil Ustaz. Afan Ustaz, uh, ada satu soalan dari teman-teman. Uh, beliau menanyakan uh, adakah uh, gelaran ummi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai karena ia mengandungi uh, unsur-unsur penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Afwan soalan ini. Uh, terima kasih persoalan ini. Uh, berarti kata ummi itu bukan kata kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi gelaran itu kepada Rasulullah. Di surat Al-A'raf di surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 157. Saya membaca ayat pertama. Ayat 157 awalnya begini. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Barang siapa yang mengikuti siapa? Rasul yang kedua berarti salah satu keutamaan apa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sudah diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nabi itu. Yang ketiga ummi itu. Rasul itu adalah ummi. Katanya wahyu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ummi itu berarti apa? Ada perbezaan di antara para mufassir. Sebahagian orang mengatakan ummi itu bukan orang itu apa seorang yang apa tidak belajar. Bukan. Orang itu tidak membaca dan tidak apa menulis. Orang itu tidak hadir di satu kelas yang mengajarkan. Berarti tanpa ajaran itu maksudnya ummi itu. Kenapa namanya ummi? Karena seperti satu bayi yang sudah dilahirkan dari perut ibu, perut om, kata om itu. Seperti bayi itu yang tak bisa, tak boleh belajar, tak boleh apa membaca dan menulis. Rasul juga begitu. Atau sebagian mufassir sudah mengatakan om itu maksudnya apa berasal dari Ummul Qura Mekah itu. Berarti Rasulullah se seorang ummi maksudnya apa berdasarkan Ummul Qura. Ummul Qura maksudnya kota Mekah. Ada beberapa tafsir tentang ummi itu, tapi bukan penghinaan untuk Rasulullah. Dan salah satu masalah yang ada di sini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang ummi. Kalau begitu senantiasa ada masalah seterusnya kenabian beliau khususnya orang-orang di barat. Mereka mengatakan orang itu yang mahir tentang bacaan, tulisan. Pasti Quran itu juga ya, mampu. Satu masalah yang biasa karena sebelumnya mahir, sebelumnya sudah menulis. Seorang, seorang penulis, penulis kalau ada satu bawa satu buku, orang itu penulis. Biasa, satu kerja yang biasa. Tapi mereka heran, mereka dahsyat pada waktunya melihat Rasulullah seorang ummi tapi membawa satu Quran yang luar biasa itu. Berarti itulah namanya mukjizah. Kalau Rasulullah bukan seorang ummi, mukjizah itu tidak jelas untuk apa seluruh manusia. Cukup insya Allah. Terima kasih banyak ucapkan kepada Adik Ustaz atas soalan Ustaz tadi. Alhamdulillah jelas jawapannya. Terima kasih Jadi soalan seterusnya, uh, apa Ustaz ada soalan di ruang mesin daripada Al-Fadil Ustaz Hassan Askari. Jadi soalannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada menyatakan bahawa Bismillah adalah ayat yang terbesar dalam surah-surah Al-Quran. Soalannya kenapa Bismillah hanya ada pada surah Al-Fatihah sahaja? Di mana Bismillah di dalam surah Al-Fatihah dikira ataupun dikategorikan ayat pertama. Sedangkan Bismillah di dalam surah-surah yang lain tidak dikira sebagai ayat pertama. Apa Ustaz? Itu soalannya. bukan Ustaz Fuad? Eh, saya apa harus mengucapkan salam kepada uh, Ustaz Hasan Askari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya mendoakan wujud beliau yang apa awal guru yang sudah mengajarkan bahasa Melayu adalah Ustaz Hasan Askari yang hampir apa dua puluh tahun yang lalu saya berada suatu murid di kelas beliau Ustaz Hasan Askari yang apa dengan ikhlas beliau sudah mengajarkan kita apa eh, huruf-huruf eh, dan kata-kata bahasa Melayu. Berarti eh, saya eh, senantiasa mendoakan beliau. Semoga wujud beliau yang penuh berkah insya Allah senantiasa ada di antara kita dan semuanya insya Allah memberkahi kita insya Allah. Uh, eh, kalau beliau bertanya kepada aku itulah menurut saya uh, dari ikhlas beliau karena beliau alhamdulillah boleh menjawab tentang persoalan itu. Tentang surat Al-Fatihah juga ada dua tafsir. Bukan satu tafsir. tafsir pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Alhamdulillah ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima. Ihdinas siratal mustaqim apa keenam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Inilah ketujuh. Berarti kata sab'ul masani kata sab'ul masani yang ada sifat dan nama lain untuk surat Al-Fatihah ada beberapa tafsir. Sab itu maksudnya tujuh ayat yang termasuk surat Al-Fatihah tujuh ayat. Tapi masani, masani itu mempunyai beberapa tafsir. Salah satu tafsirnya begini, dua bentuk per adadi antara umat Islam untuk apa surat Al-Fatihah. Bentuk pertama Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat. Tapi bentuk kedua Bismillahirrahmanirrahim tambah ayat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim. Ayat kedua. Maliki Yaumiddin. Ayat ketiga. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ayat keempat. اهدنا الصراط المستقيم آية كلمة صراط الذين أنعمت عليهم آية كأنام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كتجو برأتي إيه وبنتو يعني كتوا كتب بسم الله الرحمن الرحيم لوار بياسا إيتو بربزة دengan ممكن بربزة دengan أبا سورة سورة لعين kata Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah di sebagian riwayat sebagai ringkas seluruh Al-Quran. Ringkasan seluruh Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan di sebahagian apa riwayat-riwayat yang apa mau membahas tentang batin Al-Quran, ringkasnya adalah seluruh Al-Quran surat Al-Fatihah. Dan ringkasnya surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ringkasnya apa? Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba itu. Itulah berarti itulah batin. Tidak jelas untuk kita. Berarti masalah itu membutuhkan pencerahan ahlul bait bagi kita. Maksudnya apa? Pada waktu itu ada perbezaan di antara Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat Al-Fatihah sama surah-surah lain itu. Di surah lain juga ada perbezaan di antara ulama kita. Sebagian ulama sudah mengatakan apa perbezaannya apa surah-surah Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim juga. Berarti kalau kita mau membaca surat al misalnya uh, al-Baqarah begini Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Bismillahirrahmanirrahim lahirnya sama dengan surat al Imran lahirnya sama dengan surat Al-Laili tapi batinnya berbeza Bismillahirrahmanirrahim yang sudah tertulis sudah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala di awal surah apa surah Al-Baqarah berbeza batinnya dengan surah Ali Imran itu. Bagaimana batinnya berbeza? Kita tidak mengetahui. Itulah batinnya. Itulah salah satu pandangan, pandangan ulama. Yang pendapat kedua, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surah-surah itu untuk tabarruk itu. Berarti tidak berbeza. Walaupun kita harus apa membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah. Tapi itulah untuk tabarruk yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada kita. Iqra bismi rabbika khalaq. Tausiah itu kalau kita mau membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa mulai surah itu. Itulah yang kedua pendapat kedua. Tapi aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pelajaran dan banyak hikmah. Banyak masalah yang ada di batin dan perut Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu yang apa kita melihat apa surat apa Al-Fatihah. Bukan surah misalnya Al-Baqarah itu 50 uh, ah, halaman. Surah Al-Fatihah aja surah Al-Fatihah saja penuh pelajaran khususnya kata Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin satu jilid al buku Alkitab tafsir khusus Bismillahirrahmanirrahim dan hikmah-hikmahnya dan pelajaran-pelajarannya. Tapi perbedaannya menurut saya jelas karena surah Al-Fatihah itu berbeza dengan seluruh Al-Quran itu tapi lahirnya sama. Lahirnya Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah berbeza, tidak berbeza dengan surat Al-Baqarah dan selain surat Al-Baqarah itu. Afan Ustaz, itulah <laughs> itulah pemahaman saya mungkin apa kalau ada salah, kalau ada masalah, itulah eh, apa kekurangan saya. Saya mohon maaf. Masya Allah. <clears throat> syukran kasihan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan pada soalan dan juga kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi uh, seterusnya Afwan Ustaz ada satu soalan dari Tuan Dizi. Tuan Dizi soalannya berbunyi Assalamualaikum Ustaz. Uh, berkenaan dengan hadis. Uh, berkenaan dengan hadis. Tuntutlah ilmu hingga ke negara Cina adalah hadis ini adalah sahih. Dan ada juga saya pernah dengar mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Macam mana pandangan saya juga. Tentang sebahagian masalah, tidak berbeza untuk kita hadis itu dhaif atau hadis itu sahih itu. Misalnya, tentang sebahagian masalah istihbab itu. Misalnya, salat itu, doa itu mustahab. Kita membaca doa itu seterus salat. Oh, mungkin hadis itu daif, walaupun daif itu. Itulah harapan kita. Itulah doa yang luar biasa. Berarti kalau kita eh, salah satu apa eh, buku yang luar biasa itu adalah apa tentang apa itu tentang hadis-hadis yang apa uh, afan saya sudah terlupa namanya uh, ya sudah terlupa afan eh, saya ingat insyaallah antum mungkin eh, apa itu akhirnya muttaqin itu uh, afan astagfirullah sallu ala nabi wa alih Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah uh, dari Al-Alama uh, Majlis yang sudah menulis banyak riwayat itu. Kalau seorang mau keluar dari rumah, bacalah misalnya doa ini. Kalau seorang mau uh, misalnya uh, masuk di rumah, mau minum air, semuanya doa. Hadis-hadis itu taif itu. Banyak hadis taif, Tapi hadis yang kalau kita harap Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kita. Walaupun hadisnya lemah, walaupun hadisnya taif. Tentang dorongan, tentang ilmu. Kita mendapatkan ilmu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak penting semua manusia mendapatkan ilmu di alam ini? Penting. Rasulullah apakah penting atau tidak penting? Penting untuk Rasulullah yang semua orang muslim mendapatkan ilmu, menuju ilmu. Karena itu pada zaman yang sudah selesai perang Badar jumlah mereka yang apa ber apa tawaran di antara umat Islam, orang-orang musyrik yang sudah tangkap umat Islam jumlah mereka adalah 70 orang. Rasulullah menjadi satu cara untuk kebebasan mereka. Barang siapa yang mengajarkan 10 orang muslim, orang itu bebas, akan bebas. Berarti itulah tausiah Rasulullah. Utlubul ilm. Kita harus apa mendapatkan ilmu kita harus berusaha untuk ilmu. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu kebutuhan kita di alam ini. Ilmu itu hasilnya teknologi. Ilmu itu hasilnya kita mengerti agama. Kita membaca tafsir. Kita mengeluarkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat dan riwayat. Berarti ilmu itu muqaddamah untuk semua masalah di alam nyata. Karena itu, kalau kita lihat di jahiliyah, zaman jahiliyah itu banyak masalah yang sia-sia di alam ini. Banyak masalah. Satu orang yang apa mengkuburkan putrinya. Berarti orang itu tanpa ilmu. Orang itu seorang jahil. Kata jahiliyah itu maksudnya apa? Maksudnya kegelapan. Ilmu adalah nur. Ilmu namanya nur, namanya cahaya. Barang siapa yang berilmu, sebenarnya orang itu menyinari kehidupannya. Depannya jelas, kelihatannya jelas. Itulah masalahnya hadis itu daif, walaupun daif. Walaupun daif, masalah itu masalah ilmu. Kita harus berjalan di jalan ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ilmu. Masalah itu penting, khususnya di apa agama Islam, insya Allah. Uh, eh, terima kasih ucapkan kepada al atas jawaban pada soalan eh, tuan haji, tuan diri dan Jadi rasanya tak lagi soalan daripada teman-teman Ustaz. Uh, rasanya kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini. Jadi sebagai penutup bagi kelas kita pada malam ini, uh, jadi kita menjemput Al-Fadhil uh, Syekh Ali Rabbani untuk membacakan doa untuk bagi kelas tafsir kepada malam. Al-Fadhil Syekh Ali Rabbani. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Al وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم أكرم علماءنا وشهداءنا بالقرآن اللهم احفظ قائدنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن اللهم لا تكهلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين semoga insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah Al-Quran dengan berkah Rasulullah dengan berkah Ahlul Bait dengan berkah wujud Imam Jawad alaihi salatu wassalam insyaallah memberi hajat-hajat kita dan pertolongan-pertolongan kita semoga insyaallah semua orang sakit cepat sembuh dan kita mendoakan untuk kemunculan Imam Zaman dengan cepat insyaallah dan kita insyaallah menjadi dah akan terjadi sebagai pengikut yang setia untuk Imam Zaman keturunan kita semua mereka pecinta ahlul bait insya Allah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fatihah Ustaz uh, Syekh Ali Ramdhani. Begitu juga kepada Al-Fatihah Ustaz Hassan Askari dan terima kasih kepada teman-teman lain yang uh, <clears throat> menyertai atau mengikuti kelas pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di dalam kelas tafsir sama Al-Fatihah Ustaz Syekh Ali Ramdhani. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala